Allahumma amin Masyarakat muslimin saat ini saudara-saudara kita sebagian dari mereka ada yang sudah berangkat ke tanah suci tentunya mereka dari berbagai negara bertemu di tanah suci demi untuk menyambut pelaksanaan ibadah haji tahun ini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan atau mereka amalkan itu bisa dijadikan sebagai haji yang mabrur, sa'yan yang masykur dan tijaratan lan tabur. Allahumma amin. Orang yang berangkat ibadah haji banyak sekali manfaatnya dan pahalanya. Kita berharap mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Kitalah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang ke tanah suci Mekkah maupun Madinah. Karena dengan berangkat haji atau ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya adalah satu derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang benar-benar dipilih Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyar muslimin, bayangkan saja orang yang melangkahkan kaki di kota Mekah atau kota Madinah itu ada kemungkinan tanah yang diinjak oleh mereka yang berangkat haji itu konon pernah juga diinjak oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang melaksanakan haji ada kemungkinan mendapatkan barokah dari injakan kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah suatu hal karunia yang sangat banyak dan sangat baik dan diyakini tentunya oleh orang-orang Ahlussunnah wal jamaah sebagai suatu hal yang sangat berbarokah Bahkan ulama-ulama terdahulu Kalau kita melihat sejarah-sejarah mereka Ada di antara mereka yang datang ke kota Madinah Hanya untuk mencium Apa yang pernah diinjak oleh baginda Rasulullah Sebagai petilasan Nabi Muhammad SAW Apa itu di Masjid Nabawi Atau juga di Masjid Sab'ah atau yang lain-lain mereka datang demi untuk mencari barokah dan mereka mengatakan, mudah-mudahan apa yang aku injak ini dulu pernah diinjak juga oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar itu, di antara mereka sampai ada yang mencium bekas dari injakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin di Mesir pun ada satu tempat yaitu satu kayu yang konon pernah diinjak oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diletakkan dalam satu masjid yaitu masjidnya Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Maka oleh masyarakat Mesir kayu itu dicium, kayu itu diusap demi untuk ngalap barokah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keyakinan dari ahlu sunnah wal jamaah yang diwariskan mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang masih lestari dan mudah-mudahan kita juga dapat melaksanakan Allahumma amin. Masyal muslimin, siapa saja yang datang ke kota Mekah, khususnya di tanah suci haram, karena tanah suci haram itu lebih spesifik dibanding dengan kota Mekah itu sendiri. Dikatakan kota Mekah itu bisa meluas dan melebar, sebagaimana kota-kota di tempat-tempat yang lain. Kalau kita bicara Malang saja, kota Malang yang dulunya sempit sekarang menjadi lebar, bisa menjadi Malang Raya, demikian juga tentunya kota Mekah dan kota-kota yang lain. Maka kota Mekah akan semakin lama semakin meluas. Tapi hitungan dari tanah haram yaitu Ardul Haram itu terbatas. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW siapa orang yang berbuat baik atau beramal ibadah di Ardul Haram, tanah suci haram, maka dia akan mendapatkan pahala seratus ribu kali lipat dibanding kalau dia melakukannya di tempat-tempat yang lain. Masyaallah muslimin, adapun di kota Madinah yaitu haramun Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tanah suci yang disucikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Dalam hadis sebutkan siapa orang yang melakukan kebaikan atau amal ibadah di tanah suci haram Madinah maka pahalanya dilipat gandakan menjadi seribu kali lipat dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Alangkah baiknya kalau kita bisa melakukan ibadah haji sekaligus untuk ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bisa beribadah dan pahalanya dilipat gandakan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manzaro kubri wajibat lahu syafaati." Siapa orang yang mau ziarah ke kuburanku, kata Nabi, maka wajib baginya kelak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Hanya ziarah saja sudah mendapatkan jaminan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita memperbanyak ibadah di sana? Tentu akan banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pahala-pahala yang dijanjikan. Adapun barokah menurut para ulama itu diberikan di kota Madinah jauh lebih besar daripada diberikan ke kota Makkah. Bahkan kota Makkah sendiri itu barokahnya jauh lebih besar dibandingkan kota-kota yang lain. Jadi peringkat untuk barokah menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama adalah kota Madinah, kemudian yang kedua adalah kota Mekah, barulah kota-kota yang lain. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah ya Allah jadikanlah barokah di kotaku ini maksudnya kota Madinah di'fai dua kali lipat daripada barokah yang kau turunkan di kota Mekah. Itulah doa Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Karena itu menurut para ulama, kalau kita ingin ngalap barokah, mencari barokah, datanglah ke kota Medina Tapi kalau kita mencari pahala yang berlipat ganda, datanglah ke kota Mekah Tentunya kedua kota tersebut baik Makkah maupun Madinah mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di Makkah ada Ka'bah yang mana dikatakan an-nadratul ila Ka'bah ibadatun. Melihat saja ke Ka'bah itu dinilai ibadah. Sedangkan di Madinah ada jasad Nabi Muhammad SAW alaihi yaitu manusia yang paling afdal makhluk yang paling mulia di seluruh dunia dari makhluk apapun ada di kota Medina yaitu jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak salah orang yang berangkat haji baik ke kota Mekah dilanjutkan ke kota Medina atau datang terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu datang ke kota Madinah lantas melanjutkan ke kota Mekah kita berharap mudah-mudahan semua amal ibadah mereka diterima dan lipat gandakan pahalanya. Kemudian juga kita berharap mudah-mudahan kita di masa-masa akan datang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa menggiatkan kita untuk sering mengumpulkan dana agar kita dapat melaksanakan ibadah haji atau minimal ibadah umroh sehingga kita bisa dapat fadilah berkah pahala dari kota Mekah maupun kota Madinah pada kemudian hari Allahumma amin ja'alallahu iyyakum al faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم